Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Setelah kita selesai berbicara mengenai sanad yang ali dan juga sanad yang nazil maka sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru mengenai hadis mauquf yang sudah pernah kita lewati secara globalnya. Naam. Qala al-Imam Al-Baiquni rahmatullah alaih wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Dan apa-apa yang kau sandarkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan maupun perbuatan maka itu dikenal dengan mauquf zukin, eh Olin, ulim, diketahui. Nah. Paham ya? Diketahui, dikenal dengan mauquf itu maksudnya. Nah, jadi semua yang disandarkan kepada sahabat, ucapan maupun perbuatan namanya mauquf. Yang disandarkan kepada pada tabi'in namanya apa? Maktu. Yang disandarkan kepada Rasulullah namanya apa? Marfu'. Nah, seperti itu. Dan tidak setiap marfu' sahih. Namun setiap sahih pasti marfu'. Nah, seperti itu. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, "Hadza al-qism al khamis ashar." Inilah pembagian yang ke-15 min aqsamil hadits madhkurah. Dari pembagian pembagian hadis yang telah disebutkan fi hadzal nadmi pada pantun ini, wa huwa al-mauquf, yaitu mengenai mauquf. Qauluhu Ma syartiyah, ma syartiyah. Nah, ma syartiyah. Syaratnya apa syaratnya? Syaratnya penyadaran tersebut sampai kepada para sahabat. Maksudnya seperti itu. Maka dikenallah itu dengan mauquf. Paham ya? Adabtahu ilal ashab aima ma adabtahu ayyuhar rawi ilal ashab, yaitu hadis yang kau sandarkan wahai perawi kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ashabu jam'u sahbin. Ashab itu jamak dari sahbin, wa ismu jam'in Nah, ismu jam'i sahib. Sedangkan sahbun adalah isim jamak dari sahib. Artinya pada asalnya sahib itu kan teman. Ya, teman. Nah, teman dekat dan semisalnya. Paham ya? Cuman yang diingat dengan ashab ini adalah para sahabat Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Paham maksudnya ya? Naam. Wal muradu bil ashab huna ashabun nabi sallallahu alaihi ya kan? Dan yang diinginkan dengan ashab di sini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sekarang apa definisi sahabat itu? Wasahabi, ini dihafal ya definisi ini. Wasahabi, sedangkan sahabat itu definisinya adalah maristama'a abin Nabi SAW mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik. Perhatikan. Sahabi itu adalah orang yang berkumpul bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, dalam keadaan beriman dengannya wa mata 'ala dhalik. dan mati di atas keimanan. Ditambah dikit lagi wa entah kalalat ar Wa entah kalalat ar-riddah. Nah, wa in takhallalatir riddah. Wa in takhallalatir riddah. Nah, walaupun nah barakallahu fikum sempat teriringi dengan kemurtadan. Itu pendapat yang sahih ya. Jadi gini, di zaman Rasulullah masih hidup, orang ini bertemu, berjumpa, berkumpul, beriman juga. Ketika Rasulullah meninggal, nah barakallahu fikum, nah dia sempat murtad. Sempat murtad. Nah, barakallahu fiikum atau ketika Rasulullah masih hidup dia sempat murtad, tapi masuk Islam lagi. Nah, tetap dikatakan apa? Sahabat. Apa maksudnya itu ya? Itu pendapat yang sahih. Nah, karena ada khilaf yang mengatakan kalau sudah murtad enggak dikatakan sahabat lagi. Intinya ketika dia meninggal itu dalam keadaan beriman atau enggak itu loh. Makanya setelah itu kalau dia kembali lagi bisa dikatakan sahabat. Wa in takhallalat ar-riddah walaupun nam teriringi dengan kemurtadan. Nah. <clears throat> Tadi yang disebutkan Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ya hatta walau kana al-istima' lahzah hatta walau kana istima'u lahdatan hatta bahkan walaupun istima'nya berkumpulnya cuma sesaat saja lahdah sesaat nah sesaat saja sebentar saja wa hadha min khasa'isin nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk kekhususan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ay yakuna sahibuhu maristama'a bihi walau lahdatan nah hendaknya sahabatnya itu adalah orang yang berkumpul dengan Rasulullah walaupun sesaat saja. Namun berkumpulnya di atas apa? keimanan. Dia ya, beriman beriman dengan Rasulullah dan juga mati di atas keimanannya. Amma ghairuhu fala yakunu sahib sahiban illa bituril suhbah. Adapun selain Rasulullah, bayangkan. Selain Rasulullah, maka tidaklah sahabat itu dikatakan sahabat kecuali karena bituli suhbah, kecuali persahabatannya itu sudah panjang. Ya enggak? Kita misalkan enam daurah lah, datang daurah, ketemu sama ikhwah, asalamualaikum. Namanya siapa? Ya. baru cuma sekali itu aja. Dikata sahabat belum? Belum. Berteman lama tiap hari ngobrol misalkan kemudian ketemu juga. Nah, itu barulah dikata sahabat. Itu kalau selain Rasulullah. Kalau Rasulullah walaupun sesaat saja bertemu Rasulullah, berkumpul dan beriman, mati di atas keimanan, maka dikata sahabat. Walau lahdah, walaupun bertemunya sesaat. Nah. Amma mujarrad an yulaki fi ayyi makan fala yakunu bidzalika sahiban lah. Ini mengenai selain Rasulullah ya. Adapun selain Rasulullah, nah semata-mata dia bertemu di tempat mana saja, maka yang seperti itu tidak dikatakan sahabat. Selain Rasulullah maksudnya ini ya. Nah, selain Rasulullah itu kalau bertemu dengan orang lain di tempat yang mana saja, itu tidak dikatakan sahabat. Tapi kalau Rasulullah bagaimana? Dia bertemu Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati dan keimanan, sahabat. Nah, sekarang kalau seandainya hidup di zaman Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah, kemudian belum pernah jumpa bersama Rasul, belum pernah bertemu Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mati di atas keimanan, dikenal dengan apa kemarin? Mukhadram. Dikenal dengan mukhadram. Mukhadram. Nah, mukhadram itu adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi belum sempat bertemu Rasulullah tapi dalam keadaan beriman. Tapi bukan sahabat ini ya. Bukan sahabat ya, mukhadram namanya. Hidupnya zaman Rasulullah, tapi belum pernah jumpa Rasulullah dan dia beriman. Mukhadram. Apa salahnya? Eh, nah. mana? Wala budda fi sahabi an yamuta mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan harus Nah, ada pada sahabat tersebut an yamuta mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya itu. Nah, hatta walau irtadda an Islam semua raja' ilaih maratan ukhra. Bahkan kalau seandainya murtad dari Islam, keluar dari agama Islam kemudian kembali lagi kepada agama Islam untuk yang berikutnya lagi, fa huwa sahabiyyun ala sahih. Maka inilah dikatakan sahabat menurut pendapat yang sahih min aqwali ahli ilm. Berdasarkan pendapat-pendapat ahli ilm. Paham ya? Wa in takhalalat walaupun teriringi dengan kemurtadan kalau dia kembali lagi Islam dan mati dalam keadaan beriman maka pak sahabat apa maksudnya ya? Nah. Idzan jika demikian fama adabtahu ila ila sahabah ridwanullahi taala alaihim ajma'in fa innahu yusamma 'inda al-muhaddisin mawqufan. Apa ini. Jika demikian berarti apa saja yang kusandarkan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in maka itu dinamakan menurut muhaddisin adalah mawquf. Nah, hadis mawquf boleh enggak diamalkan? Yang dikenal dengan asar kan? Boleh enggak diamalkan selama tidak bertentangan dengan nah barakallahu fikum hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka enggak masalah diamalkan. Paham ya? Selama tidak bertentangan. sebagai perbuatan sahabat, eh, ucapan sahabat selama tidak bertentangan dengan apa? Dengan perbuatan atau enam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak masalah diamalkan dan nah barakallahu fikum contoh. Namun kalau tidak sesuai jangan Paham ya? Alaikum bisunnati wa sunnatil ar rasyidin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para ar rasyidin maksudnya adalah apa? Para ar rasyidin yang mengikuti mencocokkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa qalu zukin yakni ulim. Nah, jadi dia dikenal dengan mauquf itu maksudnya. Wa qalu min qaulin wa fi'lin yustathna min dzalika ma sabata lahu hukm rafa' min qauli sahabi aw fi'li aw fi'lihi Dikecualikan dari situ adalah sesuatu yang telah tetap datang. Nah, tapi dia memiliki apa? Hukum rofa berupa ucapan sahabat atau perbuatannya. Jadi marfuknya itu hukman gitu loh. Nah, misalkan Umir tuh nah, aku diperintahkan atau nam umirna aku kami diperintahkan itu berarti tidak lain yang merintahkan siapa? Rasulullah itu berarti memiliki hukum rofa, memiliki hukum apa? rafa marfu istilahnya. Fa innahu yakunu marfu'an hukman ya kan? Maka sungguhnya itu dikatakan marfu secara hukum. Apa maksudnya ya? Nah. Walau kana min fi'li sahabi, walaupun perbuatan sahabat. Walaupun itu perbuatan sahabat, kasolati ala nam kasolati Ali radhiyallahu anhu fil kusuf salat ruku'at fi kulli rakaah. Ini perhatian ini. Seperti salatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika salat kusuf, salat gerhana. Tiga rakaat, tiga rukuk Fikul rokaat rokaat satu rokaat itu satu tiga rukuk. Yang masyhur berapa? Yang masyhur adalah dua rukuk dalam satu rokaat. Fahadah marfu'un hukman. Bisa jadi ini dikatakan marfu' setelah hukum. Li'anna ada ar-ruku'at rokaat wahidah amrun yatawakafihi 'ala syara'. Dikarenakan jumlah rukuk pada satu rokaat itu ada perkara yang yatawakafihi 'ala syara' yang enam terhenti di atas syariat Wala majal al-istihad fi dan tidak ada majal, tidak ada peluang untuk beristihad di situ. Tidak ada peluang untuk beristihad di situ. Wa kadzalika law tahannam. Apa maksudnya nih ya? Cuman kita barakallahu fikum hafizakumullah tentunya lebih memilih naam yang marfu asli. Kalau ada hadis yang marfu hukman, kemudian ada yang mantuk ucapan Rasulullah langsung, milih yang mana? Ucapan Rasulullah langsung gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Karena Rasulullah yang masyhur hadisnya yang ma'ruf itu yang sahih, Rasulullah ketika melakukan salat berapa rukuknya? Dalam dalam satu rakaat dua kali rukuk. Nah, itu. Wa kadzalika law tahaddatsa as-sahabi an amrin min umul mustaqbal. Kalau seandainya ada sahabat yang dia itu menceritakan tentang perkara-perkara yang akan datang, au umul ghaib atau perkara-perkara ghaib, fa innahu yuhkam lahu bir maka dihukumi Nah, kisah tersebut adalah memiliki hukum rafa karena nggak mungkin dia tahu itu loh. Kalau Rasulullah perkara yang mungkin karena Rasulullah karena perkara yang Allah Taala mungkin berikan pada dirinya. Amin. Ya? Diberitahukan ditampakkan pada Rasulullah. umur umurul ghaib laisa lirra'yi fiha majal. Karena perkara gaib itu tidak ada peluang sedikit pun untuk akal itu. Paham ya? Nah, jadi harus kembali pada dalil. Nah, misalkan tentang tanda-tanda hari kiamat atau mengenai perkara-perkara yang lain. Nah, itu enggak sembarangan itu perkara yang akan datang kan perkara yang tidak tahu. Nah, perkara yang juga perkara yang tidak di Nah, barakallahu fikum tidak diketahui. Oleh karena itu ketika sahabat mengatakan atau mengkisahkan tentang perkara ghaib atau perkara yang akan datang berarti memiliki hukum rafa. Nah, sumbernya bisa jadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Paham ya? Hewan barakallahu fikum. Adapun mengenai haji mursal insyaallah taala kita tunda pada kesempatan yang berikutnya باذنillah subhanahu wa taala.